Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudaraku di mana saja Anda berada, senang sekali pagi ini Teledakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Teledakwah adalah lomba berdakwah hmm. secara lisan melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami nanti dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 0215743478. Pagi ini saya ditemani oleh adik tercinta ya. yakni Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah. Dan pastinya pemirsa semuanya bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sini, tema untuk pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Sekali lagi keutamaan menutup aurat. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung nanti, passwordnya adalah Baligo Ani Walau Ayah. Dan seperti biasanya kita sudah kehadiran dua orang Dewan Hakim yang pastinya akan menilai uh, penyampaian, penyampaian dakwa, para, para peserta, dai ya. oh, para da'i dan da'i ya semuanya. Langsung saja Kak Kiri kita ya, akan perkenalkan. perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sedang. Iya, baik. Kemudian ada Ustaz Satar Abdul Ghani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin alhamdulillah. Hmm, kembali kita informasikan ya Put ya. bahwasanya tema kita kali ini adalah keutamaan menutup, menutup aurat. aurat. Dan waktu para dai daiyah untuk menyampaikan dakwahnya nanti hanya 3 menit. Ya. Oleh karena itu perhatikan betul timing yang ada karena nanti akan dihitung mundur mulai dari menit ketiga sampai menit ke satu. Biasanya nanti di menit terakhir atau menit ke satu akan ada semacam bunyi-bunyian. Iya ada tanda. suara untuk memberikan tanda bahwa waktunya sudah berakhir gitu mm -hmm. ya Kak Keri ya. ya. Dan mungkin kita akan uh, segera mm -hmm. mendengarkan pembekalan yang akan ya. langsung diberikan oleh Dewan Hakim kita kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi kami persilahkan. Ustaz Abu Satar Iya, silakan ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa walah amma ba'd. Dalam ilmu retorika, seni berbicara melalui dakwah itu paling tidak ada empat jenis ceramah atau dakwah. Pertama ada yang disebut dengan impromptu. Impromptu adalah cara berdakwah dengan spontanitas. Memang dalam jenis ini seseorang harus terbiasa dengan cara berdakwah yang bersifat mendadak ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan manuskrip. Manuskrip adalah cara berdakwah dengan tulisan diawali dengan pembukaan isu sampai selesai kemudian dia hafal tapi bisa juga dibaca secara tekstual ini dalam bentuk manuskrip kemudian ada yang disebut dengan memoriter memoriter adalah poin plus dari pidato itu dia catat dia tulis nah Kemudian pointers ini bisa dikembangkan dalam teknis penyampaian dakwah atau penyampaian pidato. Dan yang terakhir adalah extempore. Extempore ini juga mirip dengan memorator. Pointers itu ada tetapi dalam daya ingat atau di dalam otak kita sudah tertulis. Nah, ekstempori adalah biasanya orang-orang yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa dengan dakwah. Maka dalam keempat jenis ini, terutama bagi pemula, dia bisa memperhatikan mungkin yang mana yang diambil. Saya sarankan paling tidak memorator. Pointers yang dicatat itu sangat perlu khususnya bagi para pemula. Oleh karena itu pula, dalam kesempatan pembekalan ini kami ingatkan lagi secara khusus tele dakwah artinya ada nuansa dakwah di situ pesan-pesan dakwah hendaknya juga jangan sampai melupakan ada testimoni jadi pengambilan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi eh, apa pembekalan. yang sudah disampaikan langsung oleh Ustaz Hatta dan memang harus betul-betul diperhatikan. Insya Allah dan oleh karena itu pula tetap e, pembekalan tadi juga mengingatkan kepada kita di samping memang adab-adab atau mungkin urutan-urutan jangan lupa yang utama sekali sekali adalah dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik para dai daiyah berhubung waktu salat subuh sudah tiba untuk daerah Jakarta dan sekitarnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh dan kami juga akan rehat sejenak dan kami juga akan kembali selepas salat subuh berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam live interaktif acara teledakwah yakni lomba berdakwah bilisan melalui telepon. Dan sekali lagi kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 dan juga 0215743478. Jangan lupa untuk tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Sekali lagi keutamaan menutup aurat. Kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit jadi tolong dipergunakan dengan sebaik mungkin yang akan dinilai oleh dua orang dewan hakim kita yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk kriteria penilaiannya harus diperhatikan kemudian uh, eh, yaitu vokal atau artikulasi, kemudian adalah isi atau konten dari dakwah yang disampaikan, lalu ketepatan waktu dan juga pesan yang disampaikan yang sesuai dengan tema pastinya. Dan sekali lagi kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 dan 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligo Ani Walau Ayah. Iya, dan kita masih menantikan juga partisipasi Anda semuanya dan juga kami informasikan bahwa nanti apabila Anda keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan di layar kaca pada saat grand final. Dan sekali lagi pemirsa, tema kita untuk pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Sekali lagi keutamaan menutup aurat. Kita masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 dan juga 0215 0812743478. Jangan lupa passwordnya apabila sudah tersambung adalah Baligo Ani Walau Ayah. Ya, kita masih menantikan partisipasi Anda dan juga untuk kriteria penilaiannya perlu diperhatikan adalah vokal artikulasi, kemudian korelasi antara tema dan juga isi yang disampaikan, lalu dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis tentunya. Ya, kita masih menantikan sekali lagi di 5743476 dan 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Ya, kita masih menantikan apakah sudah ada yang tersambung? Silahkan Bapak atau Ibu. Ya, ya sepertinya masih terus disaring, masih terus dicoba dan ini merupakan lomba berdakwah bilisan untuk lebih mengembangkan kreativitas dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. Masih di line telepon 5743476 dan 0215743478. Jangan lupa passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah dan tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Silakan. Iya. Sudah ada yang tersambung? tersambung iya. iya, silakan. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Ibu, ya. passwordnya? Beli Juani walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa dan di mana ini? Yeni iya, di Bogor. Ibu Yeni di Bogor? Ya. Ya, silakan Ibu. Langsung temanya adalah keutamaan menutup aurat. Waktunya adalah 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih RI yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala. Tema dakwah pagi ini adalah keutamaan menutup aurat. Sebagai wanita muslimah yang mukminah atau beriman, kita wajib menutup aurat. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan insan, di antaranya berurusan muslimah menutup aurat. Menutup hmm. aurat dasarnya adalah kitabullah dan sunat Rasul. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤتقن ولا يؤذين وكان الله غفور رحيما Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para wanita yang beriman supaya mereka menutup tubuhnya dengan jilbab. Yang demikian itu supaya mereka lebih patut dikenal. Jilbab itu ialah ciri khas mukminat supaya mereka tidak diganggu dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jelas sekali pada ayat tadi bahwa memakai jilbab untuk meninggikan derajat dan memelihara kehormatan serta kesucian wanita mukminat. Batasan aurat wanita adalah wajah dan tangan sampai pergelangannya. Bagaimana tersebut dalam firman Allah surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaqadna furujahunna wa la di وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليسجدن لخمرهن على على جيوبهن dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menahan penglihatannya dan memelihara kehormatan tidak memperlihatkan kecasannya, kecantikannya, kecuali mata kelihatannya itu buka dari telapak tangannya hingga pergelangannya. Dan hendaklah mereka menutup dada dan turun hingga ke dadanya. Dan akhir, di akhir ayat ini dengan bersabat bersama sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, saya sama dengan Keutamaan menutup aurat adalah yang pertama, ciri wanita mukminat. Selanjutnya, tidak diganggu oleh yang bukan muslim atau laki-laki yang Islam. Meningkatkan derajat wanita dan memelihara kehormatan. Dan yang paling penting merupakan kewajiban wanita muslimah. Karena wajibnya wanita muslimah menutup aurat menyebabkan Nabi tidak sudi mempublikkan bahkan berpaling dari wanita yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini setelah ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa saja Asma binti Abu Bakar masuk ke mata Rasulullah dengan memakai pakaian yang dia berkata, Ya Asma, inama abda iza balagatil mahdi dalam yasrud. Ayu robin ha'ila hadha wa syarah ha'ila wajihi wa kafai. Marilah kita sama-sama menjaga persatuan kita Allah berkata Muslim dan Muslim sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni dari Bogor. Permulaan yang bagus ya, Bud? Alhamdulillah. Lancar. Dan sangat tepat sekali. Tepat. Isinya juga bagus. Iya, betul Dewan sekali. Hakim sudah menilainya. Iya. <laughs> Kita masih nantikan Anda di line telepon 5743476 atau 021-5743478 Ada yang sudah tersambung lagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya. Balighu anni wal Ya, dari siapa di mana nih, Pak? SMK Kabra dari Palembang. Palembang ya. Kabra. Sudah sudah tahu ya yang diperlombakannya adalah keutamaan menutup aurat. Iya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini ceramah kita adalah keutamaan menutupi aurat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Allah billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaqulna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ila akhir ayat. Sampaikan kepada muslim perempuan oh. supaya menundukkan pandangan memelihara menjaga kehormatan dan jangan mengeluarkan bagian sadar ritual yang dibolehkan muka dan tapak tangan. Dalam Al-Quran Al-Araf ayat 26 yang artinya Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian kepada kamu untuk menutupi kehormatan kami. Ya, pakaian, perhiasan, dan pakaian saku adalah lebih baik. ini terasa kebohongan. Rawang Ahmad. أي مم لا أي مم امرأة نادعت سياقها بدنه خلق Allah عز وجل عنها satra apabila wanita itu membukakan aurat bukan untuk muslimnya maka Allah akan membukakan aibnya pada hari kiamat nanti dari firman dan hadis kami dapat aurat perempuan adalah seluruh antara tubuh kecuali muka dan tapak tangan aurat laki-laki dari lutut sampai ke pusat. Menutupi aurat ada kewajiban bagi kita pada pihak dan pihak yang terpakau. Membukakan aurat akan membuat dampak yang sangat beda sekali. Pertama, dapat terdapat kejahatan tertentu. Melalui pandangan mata, mudah dibisi oleh setan-setan yang terkutuk saat terjadi yang bukan-bukan. Yang kedua, dapat membatalkan pahala bagi orang yang sedang berpuasa terlihat orang yang membunuh ketahuan di kendaraan mineral dan lain tempat. Jika Allah akan membukakan semua keaibannya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, mari kita menuntut Allah. Mari kita menuntut melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah. Barang siapa dan berpesan untuk kepada Al-Quran dan hadis. Jika Allah tidak akan susah selamanya. Ia akan selamat dunia dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada diwajibkan telah mendapatkan hajikan kemudian surekan aturkan maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabra dari Palembang. Mm -hmm sudah dua orang sepasang dai ya. dan juga daiyah nih Kak Keri dan ya. Intinya bagus-bagus Put iya dan mungkin kita informasikan sekali lagi hmm. bahwa keutamaan menutup aurat adalah tema kita pada pagi hari ini dan juga untuk pemirsa bagi anda yang nanti keluar sebagai pemenang jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena akan kita tampilkan pada saat grand final di layar kaca pastinya ya iya sehingga kita juga oh ternyata foto saya terpampang di sana iya, begitu ya betul sekali kita masih menantikan anda silahkan tema kita adalah keutamaan menutup aurat Jangan lupa Anda bisa melihat referensinya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. dan sebenarnya kalau bicara tentang rujukan atau referensi juga cukup banyak hal-hal yang berbicara tentang menutup aurat. Tentu saja juga put tidak hanya terbatas kepada wanita ya, pria juga harus menutup aurat kan? Iya, betul -hmm. sekali. Dan pastinya kita masih menantikan nih partisipasi dari pemirsa semuanya di line 5743476 dan 0215743478. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Ibu passwordnya. Hmm, oh, dari iya. Ibu Ani walau ayah. Oh, alhamdulillah. Dari siapa dan di mana ini? Ahmad Imyati Tahal. Iya, di mana? Tangerang Banten. Oh, dari Tangerang Banten sudah siap, Dek? Allah Iya, aku taman menutup aurat. Waktunya 3 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ati amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin dan pemirsa TVRI rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam tema keutamaan menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu etika orang muslim dan anak yang mulia yang diperintahkan dan diajarkan dari Allah dan Rasulnya. Banyak sekali manfaat dan faedah menutup aurat, terutama bagi wanita. Pertama, ia tidak disanakan dengan orang-orang jahiliyah. Firman Allah dalam surat Al-Azab ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الآية dan janganlah kamu berias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Yang dimaksud dengan tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan muslim Kedua, yang disamakan dengan hewan. Kenapa demikian? Karena hewan selalu terancam. Sedangkan manusia bukan hewan. Sabda Rasul, Tatam rotan kaum Muslim. Karena kamu berjalan dan dengan selancang. Artinya kita tidak boleh membuka aurat kehidupan orang lain. Ketiga, sebagai pelindung bagi tubuh kita. Firman Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم الآية dan Allah jadikan kepadamu pakaian yang menjagamu dari panas dan pakaian yang menjagamu dari keburukan. Saudara-saudaraku muslimin, rahimakumullah. dengan demikian, marilah kita sama-sama menjaga dan menutup aurat, terutama karena wajib hukum. Demikianlah dakwah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adida Ahmad ah, dari Ada, iya. dari Tangerang Banten. Banten. Alhamdulillah subhanallah masih kecil tapi sudah bisa mengembangkan bakatnya dalam berdakwah ya Kak Keri ya. Pesannya luar biasa. Iya, alhamdulillah. kan hanya untuk suaminya saja. Ah. <laughs> Iya, kita masih menantikan ada di belakang Adida ya, Ahmad. Ya, Dan, ya kita berharap sih semua yang tergabung dengan Teledakwah ini nanti menjadi juara gitu ya. Amin. ya. Cuman tentu saja nanti Dewan Akin akan menetapkan hanya satu orang yang menjadi penyampai terbaik. Tampaknya sudah tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Pak. Galihu Ani walau ayah. Mm -mm. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Hatibi Tanggul Bojonegoro Serang Banten. Hmm. Sudah siap ya Pak ya? Iya. Yeah. Tiga menit dimulai dari sekarang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pertama-tama terlebih dahulu saya ingin sampaikan ucapan sejuta kita terima kasih kepada TVRI yang menurut pandangan saya TVRI adalah satu-satunya besar TV yang idealis dan nasionalis. Terbukti dengan penyajian program-programnya yang ditayangkan di pandangan mata seluruh bangsa Indonesia sungguh indah dipandang dan enak disandang. Jaya Latif Plus TVRI. Untuk selanjutnya, izinkanlah saya pagi ini untuk menyampaikan 10 menit mengenai tema keutamaan menutup, aurat. Para sahibul karim muslimin dan muslimat tanah air yang dirahmati Allah. Allah menciptakan pakaian adalah untuk menutup aurat. Dengan firman-Nya ayat Al-A'raf ayat 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ورثا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Hai anak Adam, atau umat manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ayat ini jelas dan terang bahwa Allah menciptakan pakaian hanyalah peruntukan menutup aurat. Lain tidak yang menuhi syarat penuh Taurat adalah jilbab. Jilbab adalah merupakan baju yang menutup aurat yang diperuntukkan oleh kaum muslim dan muslimat. Yakni ayat ini jelas bahwa muslimin dan muslimat seluruh Indonesia harus menutup menauratnya dengan jilbab. Iya, Pak Hatibi, sayang sekali waktunya sudah habis dan dengan sangat terpaksa memang harus disudahi. Iya. Oleh karena itu kepada yang lain para dai-daiyah kami mohonkan untuk senantiasa memperhatikan juga kon waktu yang sudah disediakan untuk Betul kita semua. Betul sekali, karena waktunya memang sangat sedikit sekali, hanya tiga menit, hmm. jadi dipergunakan dengan sebaik mungkin. Baik, kita masih menantikan di belakang Pak Hatibi, silahkan. Assalamualaikum. Silakan masih di 574 3476 dan 021 574 3478. Silakan Bapak Tewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Mas atau Bapak siapa ini? Bapak Ahmad Sirojul Munir di Tangerang. Baik, Pak Ahmad. Sudah tahu ya temanya ya? Iya, insya Allah. Silahkan, bisa langsung dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TPRI dan kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam tema keutamaan menutup aurat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan sempurna. Diciptakannya dari segi rupa, model dan bentuknya. Serta Allah memberikan akal dan ahlak yang mulia. Di antara ahlak tersebut adalah Allah perintahkan kepada nabi dan seluruh umatnya untuk menutup auratnya agar jangan sampai umatnya tersebut seperti hewan binatang yang selalu terbuka telanjang ada beberapa manfaat apabila kita menutup aurat diantaranya pertama sebagai pelindung bagi tubuh kita dari cuaca panas dan dingin dan bahaya firman Allah dalam Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum al-ayah dan Allah jadikan kepadamu pakaian yang melindungimu dari panas dan dingin dan melindungimu dari bahaya. Kedua, untuk menutupi tubuh kita yang paling terlarang, jangan sampai terlihat seperti binatang. Firman Allah, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa Al-ayah Wahai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu pakaian agar kamu menutupi keburukanmu. Ketiga, supaya jadi pengaman dari pelecehan seksual dan dikenal sebagai wanita muslimah. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yud yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anakmu dan wanita-wanita muslim supaya mereka menutup bajunya ke seluruh badannya. Hal itu lebih mudah mengenal mereka sehingga mereka tidak diganggu atau dikesakiti oleh orang lain. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kaum muslimin perintah Allah dan Rasulnya. Banyak sekali zaman sekarang wanita mengalami pelecehan seksual karena mereka sendiri yang memberi peluang akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Munir dari Tangerang. Mm -mm. Alhamdulillah. masih seputar, masih seputar Banten ya, Bu. Iya, <laughs> daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi belum ya. terdengar nih. Kita masih nantikan yang lain di seluruh tanah air. Silakan Anda bisa bergabung dengan tele dakwah para dai-dai ya hmm. di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita kali ini ada adalah keutamaan menutup aurat. Memang kalau sudah berbicara aurat yang tapaknya mudah dibahas adalah untuk kaum Hawa. Padahal untuk kaum Adamnya juga perlu menutup aurat. Silahkan Anda bisa menguraikannya. Coba kami terima yang sudah masuk sekarang ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Baligu Ani ayah. Iya, dari siapa di mana? Dari eh, Nuraini Cibitung. Di? EN eh, eh, Nuraini. Iya, di Sibitung. Di Sibitung, mohon. Iya, iya. Silakan sudah siap ya untuk ya. Uh, menyampaikan materinya. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an anjalal Qur'ani hudal linnasi wa bayyina minal huda wal Qur'an. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rabbil alamina innaka hamidum majid amma ba'du Dewan juri yang saya hormati yang ada di televisi semuanya mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah hubungan dengan ini saya di sini akan menyampaikan tema yang berjudul keutamaan menutup aurat sebagaimana diperintahkan Allah antara membedakan kaum muslimin wal muslimat yaitu telah tercantum dari dai-dai dan daiyah yang yang tadi telah disampaikan begitu banyak uraian yaitu menutup aurat atau dalam bahasa sekarang ya dikatakan gaul gaul, gaul tapi harus syar'i ya bagaimana artinya gaul syari dan modis? Siapa sih yang nggak pengen gaul? Pasti semua orang pengen. Saking pengennya, kadang wanita suka jadi plagiat total gaya hidup para selebritis. Coba dan lihat sekitar kita. Kamu sekalian soal pakaian aja, remaja putri Semuanya pengen selebritis lokal maupun Hollywood. Semin, semisal pengen kayak Agnes Monica, Gaby Cher, Lopez, dan Madonna, dan sebagainya. Rock mini di atas dengkul. Atau bujal, aurat, tidak tertutup. Pengen you can see. Oh, kita lihat you. Kamari kita lihat you can see. Itu katanya nyentrik abis full aksesoris sentris total map up demi menggayat simpati serta kenalan. Padahal berbusana muslimah tidak seperti kudu begitu ya. Mengikuti rambu-rambu Allah tadi telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Sedang jilbab sendiri dalam kamus Al-Quran dan Al-Munawir artinya baju longgar yang terus ke bawah tak berpotongan, rambu-rambu dan dalam berjilbab antar lain enggak transparan sehingga kelihatan warna kulitnya longgar, enggak press body serta ihrias. Dan kita tahu tadi Allah Iya, Ibu Nur Aini dengan sangat terpaksa harus disudahi ya. karena waktunya sudah habis ya Put. Betul sekali dan pastinya kita juga akan terus memberikan informasi kepada pemirsa semuanya bahwa nanti apabila para dai dan daya keluar sebagai pemenang jangan lupa untuk menyertakan foto koran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final untuk mengetahui siapakah wajahnya seperti apa gitu ya Kak Gary ya. Baik dan kita masih menantikan uh, line teleponnya di 574376 dan 0215 5743478. Waktu yang kita berikan adalah 3 menit dan tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Mm -hmm. Seperti yang tampaknya dai-dai mm juga sebenarnya punya referensi yang luas ya. bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya tinggal kemasan aja nih Putri. Iya betul sekali hmm. dan pastinya tinggal Dewan Hakim juga yang menentukan siapa pemenangnya. Iya, oleh karena itu jangan lupa tetap perhatikan rambu-rambunya terutama adalah masalah waktu karena waktu yang Anda miliki untuk menyampaikan hanya tiga menit. Di samping memang antara tema dengan isi harus berkaitan, jangan lupa dalil Al-Quran maupun hadis juga harus disertakan. Termasuk artikulasi dan yang lain-lain ini juga yeah. akan menjadikan poin-poin yang menjadi dasar Dewan Hakim untuk memberikan penilaian kepada penyampaian Anda. Kami masih nantikan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya untuk e, lomba dakwah ini pun bisa menambah wawasan kita semua mm. karena masing-masing dai dan daiyah memiliki ciri khas sendiri-sendiri dalam penyampaiannya terutama juga ketika ilmu disampaikan kepada kita ya Put ya. Iya betul sekali. Dan acara dakwah ini tidak terfokus pada apa orang dewasa iya, saja, dewasa saja. tetapi anak-anak agama pun sudah ikut Boleh. berpartisipasi -hmm. gitu ya Adinda Pak Ferry ya. tadi juga cukup bagus. Iya betul sekali dan kita masih menantikan juga nih partisipasi dari pemirsa di seluruh Indonesia di 5743476 dan 0215743478 silahkan apakah sudah ada yang tersambung? Sepertinya masih terus mencoba ya. Hmm, -hmm. Jangan lupa passwordnya apabila sudah tersambung adalah Baliguani Guani walau ayah subhanallah. Hmm, dan hmm. jangan putus asa untuk dai-dai yang yeah. bersambung ya Betul. karena memang teleponnya hmm. cukup padat. Jadi hmm. terkadang meskipun kesannya belum ada yang masuk, tapi sebenarnya di luar sana sedang berlomba-lomba memencet touch teleponnya supaya bisa segera tersambung. Hmm. Kami masih menantikan Anda silahkan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Lomba menyampaikan dakwah secara lisan melalui pesawat telepon ini berlaku untuk seluruh usia bukan hanya sebagai ajang latihan tentu saja tetapi memang untuk bisa juga kita menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada mm -hmm. sesama kita. Ini menjadi sangat penting apalagi dalam kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai macam dinamika ketika manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia. Pengingatan-pengingatan seperti ini memang sangat dibutuhkan dan kami masih nantikan Anda silahkan. Tema kita kali ini adalah keutamaan menutup aurat. Iya. Iya. Silahkan sepertinya sudah ada yang masuk nih. Dari tadi masuk. susah banget gitu ya masuknya. Silahkan kita terima dulu nih. Ya. Assalamualaikum. Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, passwordnya Ibu. Baliku ani walau ya. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa dan di mana ini?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 hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Jelas sekali dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dikatakan bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diwajibkan lebih khusus sebagai seorang perempuan dan seorang anak perempuan untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh karena Hal itu merupakan menjadikan diri kita supaya lebih dikenal dan tentunya sebagai ciri-ciri kita sebagai perempuan yang soleh dan solihah. Dan manfaat kedua dari keutamaan menutup aurat yaitu supaya tidak diganggu oleh kaum non muslim dan tentunya orang yang mempunyai pandangan e, tidak baik terhadap perempuan dan juga Allah sesungguhnya maha pengampun atas apa-apa yang kita lakukan. Maka dari itu menjadikan diri kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menutup aurat baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Mungkin hanya itu saja sebagai e, suatu keutamaan menutup aurat bagi kita sebagai kaum muslim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irawati. Ya, dari Jati Asih Bekasi. Iya. Subhanallah. Masih kita nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Passwordnya dulu. Balik gue aneh walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Dari Sanim, Pak. Mm -hmm. Di? Cibogo, Cibarusah. Iya. Sudah siap ya dengan materinya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang, waktunya hanya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du Para pemirsa TPRI Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah La hawla wa la quwata illa billah Pada prinsipnya Laki-laki memiliki kesamaan dengan wanita Yaitu dalam pemenuhan hak dan kewajiban terutama menutup aurat. Tentang aurat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun المؤمنات من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن Katakanlah kepada laki-laki mukmin hendaklah mereka menahan pandangan dari kaum wanita dan peliharalah kemaluannya itu lebih baik lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui yang mereka perbuat. Dan katakan pada kaum wanita mukmin mukminah, hendaklah mereka pun menahan pandangan dan peliharalah kemaluannya. Dan jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungan ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suaminya. Saudaraku yang diberkahi Allah, kalau seseorang mampu menjaga aurat lebih-lebih seorang wanita, Nabi bersabda riwayat Imam Ahmad Qala sallallahu alaihi wasallam Ida salat al-mar'ah khamsaha Wa shamat syahroha Wa hafidna farjaha Wa ta'at jaujaha laha udkhulil jannah Nabi Muhammad SAW bersabda Jika seorang istri mau sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga parji maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Saudaraku yang diberkahi Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sanim dari Bogor. Mm -hmm. Subhanallah. Bagus sekali. Iya. Waktunya tepat kontennya bagus, iya. tinggal Dewan Hakim menentukan. Iya, betul sekali. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda pemirsa di line telepon 5743476 dan juga 0215743478. Sekali lagi tema yang kita uh, uh, lombakan pada pagi hari ini adalah keutamaan menutup aurat. Silahkan. Apakah sudah ada yang tersambung? Hmm. Assalamualaikum sepertinya belum. Mm -mm. Ya, masih terus dicoba, Coba. dicoba. Mm -mm. Ya. Jangan putus asa, tetap semangat, ya. masih ya. ada peluang, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Bahkan bagi mm. Anda yang keluar sebagai penyampai terbaik pun masih berkesempatan untuk grand final. Oleh karena itu jangan lupa jika ada keluar sebagai penyampai terbaik atau dai atau daiyah terbaik di setiap sesi teledakwah ini hendaknya nanti menyampaikan atau mengirimkan pas foto ukuran postcard yang nanti akan ditayangkan pada saat grand final. Silakan masih kami nantikan kesertaan Anda di dakwah ini dengan mendayal letter 5743476 atau 0215743478. Terus bersemangat untuk dicoba lagi dan coba lagi. Iya. Tema kita kali ini adalah keutamaan menutup aurat. Anda bisa mengambil referensinya. Ya, tampaknya sudah ada yang tersambung lagi. Assalamualaikum. Aduh, tampaknya terputus ya. Iya, sayang sekali sepertinya Baik. ya. Mm -mm. Masih terus dicoba. Dan mungkin kalau sananya yang belum berhasil pada kesempatan kali ini bisa dicoba untuk lain kesempatan minggu mm. depan bisa dicoba lagi dengan tema-tema yang berbeda pastinya ya, Betul. ya pak Heri ya. Mm. Ya, kita masih menantikan apakah sudah ada yang tersambung lagi nih? Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Iya, baik Bapak passwordnya. Baligu ani walau ani walau ayah. Alhamdulillah. Baik, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Iya, iya. iya. Baik, sudah Bapak. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Uh, Ahmadi Kendari. Pak Ahmadi di Kendari. Baik, silakan bisa langsung dimulai Pak, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bersyukur hadirat Allah karena di pagi hari yang cerah ini masih bisa bersama-sama dengan pemirsa TVRI untuk oh, membicarakan tentang menutup aurat. Menutup aurat seperti yang telah disampaikan dari para dai dan daiyah melalui ayat Al-Quran yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah yang nampaknya bahwa di zaman yang maju seperti sekarang ini menutup aurat masih belum banyak yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Tadi sudah diungkapkan ayat Al-Quran. Beberapa hadis tetapi ada satu yang menurut saya masih belum diungkapkan, yaitu sabda Rasulullah. Uh, ah, ana rojul yalbasilu bisatal mar'ati wal mar'atu talbasilu bisata rojul. Banyak sekarang para pemirsa yang dimuliakan Allah laki-laki yang berpakaian meniru-niru pakaian wanita dan wanita yang meniru-niru pakaian laki-laki. Padahal mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Paling tidak, mungkin bukan pakaiannya, tetapi tingkah laku dan akhlaknya. Padahal akhlak adalah pakaian takwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, khususnya masalah menutup aurat, Memang pakaian adalah di samping untuk menutup aurat, tetapi juga untuk memelihara diri, untuk memelihara kehormatan. Sehingga dengan pakaian yang pakaian itu adalah juga keindahan, tentu sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan zamannya, tetapi yang jangan dilupakan bagaimana pasien itu akan memelihara dirinya dari lingkungan panas, dingin, dan juga dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk Allah, termasuk makhluk Allah yang akan mencelakakan dirinya karena tidak tertutup auratnya. Barangkali itulah yang perlu mendapat perhatian kita bersama pakaian adalah keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tetapi peliharalah supaya kita nanti berada dalam ridha Allah. Demikian Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi dari Kendari. Bagus sekali penyampaiannya dan memang sangat unik-unik dari para dai dai ya sehingga kita pun di sini ternyata mendapatkan asupan-asupan ilmu yang terus di refresh ya baru terus ya Put ya. Iya betul sekali menambah pengalaman juga hmm. pengetahuan hmm. yang lebih luas pastinya Kakek ya. Dan kita masih menantikan nih partisipasi pemirsa semuanya silakan silahkan dan insya Allah nanti kita akan memilih satu pemenang yang nanti hmm. akan dilombakan kembali pada saat grand final dan pemirsa juga harus menyiapkan foto koran postcard hmm. pastinya hmm. ya silahkan kami masih nantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dengan tema kita kali ini adalah keutamaan menutup aurat dan tampaknya ternyata waktu kita mm. ya hmm. sudah <laughs> habis ya. Berarti Pak Madi Pak Ahmad eh, Pak yang ah, terakhir dan hmm. karena itu pula maka para dai daiyah saatnya bagi kita nanti tentu saja kita akan menantikan atau menyimak detik-detik terakhir hmm. siapakah pemenangnya nanti pemenangnya atau penyampai terbaik hanya saja kita akan simak terlebih dahulu ulasan dari salah seorang dewan hakim kita kali ini terhadap penyampaian para dai daiyah tadi yang sudah menyampaikan dengan tema keutamaan menutup aurat kepada dewan hakim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'da. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus mubalik, mubalighah, da'i, da'iyah pagi ini yang ikut berpartisipasi dalam dakwah kita ini pada hakikatnya yang kami nilai bahwa rata-rata saudara-saudara, teman-teman, adik-adik telah menyampaikan hal-hal yang sangat baik dalam kapasitas bobot isi terhadap topik bahasan kita pagi ini. <clears throat> Namun catatan kami bahwa walaupun bobot itu sudah mengarah kepada baik, tetap juga perlu diperhatikan karena sesungguhnya eh, kalau kita bicara mubalik, mubalik atau pemubalighah itu menyampaikan. Jadi menyampaikan ini berarti ada sesuatu yang kita sampaikan dan bukan milik kita, tetapi kita hanya menyampaikan. Apa yang kita sampaikan dalam kaitan agama nomor satu adalah Al-Quranul Karim. Apapun bahasanya, dia mesti dengan Quran. Karena barang siapa yang bicara atas nama Quran, maka man qala bihi ucapan dengan Quran pasti benar. Maka kesohihan ucapan dengan Quran itu juga harus soeh menyampaikan ayat demi ayat, termasuk huruf demi huruf baris demi baris bahkan tasydid demi tasydid Al-Qur'an itu sendiri. Sebab Al-Qur'anul Karim apabila berbeda baris, berbeda waqaf, berbeda tasydid, bahkan berbeda huruf itu artinya juga sudah sangat jauh berbeda. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak lebih tidak lebih seperti itu, maka harus diperhatikan di antara keduanya. Termasuk juga tadi ada catatan kami bahwa dalam menyampaikan syarah itu juga mubalik ataupun da'i harus memulai dengan taslim ataupun salam karena sesungguhnya salam ini menjadi ucapan pembuka kita untuk menyapa orang-orang yang ada di depan kita. Jadi jangan lupa nanti salam, jangan langsung memulai atau memulai boleh tetapi jangan sampai lupa salam. Mukaddimah dengan ayat Quran dan hadis Nabi juga harus jelas bagaimana sumber hadis itu, bagaimana ayat demi ayat itu disampaikan dengan baik. Kelancaran sudah cukup baik, sudah jauh perkembangan dari hari-hari yang lalu. Namun beberapa di antara kita masih lupa bahwa sesungguhnya waktu itu sangat menentukan jadi pun walau tiga menit setengah itu berbeda dengan tiga menit. Jadi waktu dengan materi disampaikan itu harus pas agar sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Kami kira di antara yang lain sudah cukup. Alhamdulillah mudah-mudahan keberkatan dari penyampaian Bapak Ibu, para mubalik, mubalighah, ustaz, ustazah, dai, daiyah ini akan menambah wawasan kita semua, memberi berkah kepada kita, khususnya bangsa Indonesia tercinta. Amin ya rabbal Teruskan berlatih, teruskan menyampaikan agama dan teruslah belajar untuk lebih baik agar Allah redha dengan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi kesimpulan atau ulasan yang telah hmm. disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Dan pemirsa, untuk tema minggu depan kita akan informasikan hmm. bahwa temanya hmm. adalah keutamaan membaca Al-Qur'an. Hmm. Sekali hmm. lagi tema minggu depan adalah keutamaan membaca Al-Qur'an nih Kak Keri ya, subhanallah. Harus dipersiapkan dengan dengan ya, baik betul. sehingga nanti ketika sudah sampai hari haknya ketika Anda tersambung dengan kami bukan hanya konten materi yang terkait dengan tema saja tetapi juga durasi waktu menjadi tepat untuk Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tibalah kini kita akan menyimak siapakah penyampai terbaik dari para mubaligh mubalio atau para dai daiyah dalam kesempatan kali ini. Mungkin akan disampaikan Putri kali ya, Putri. Ya? Iya, deg-degan juga nih ya. <laughs> Baik pemirsa, untuk pemenang pada kali ini uh, dai ataupun daiyah terbaik jatuh kepada Ahmad Dimyati Sahal dengan jumlah nilai 170 dari Tangerang Banten. Selamat hmm. barakallah. Iya, barakallah kepada Adinda Ahmad Dimyati. Dimyati Sahal. Subhanallah. Tadi memang penyampaiannya ya, Luar biasa ya Put ya. Iya. Membuat kita merinding. Kecantikan wanita buat siapa tadi? Suami. Suami. <laughs> Baik, dan mungkin perlu dipersiapkan. Seperti waktu kita juga sudah sangat sedikit sekali ini Kak Keri ya. Tapi kita pengen memanfaatkan yang sedikit ya, ini. Silahkan. Saya ingin kembali bertanya kepada Ustadz Abdul Hakim Fauzi nih. Tadi Ustadz kan berpesan bahwa kita terus berlatih dan juga belajar. Ini yang yang dimaksud yang lebih definitif gimana nih Ustadz? Apakah memang wujudnya nanti harus ikut tele dakwah di masa yang akan datang <laughs> Ustadz? dalam kehidupan itu banyak tempat untuk berlatih, ya. baik berlatih secara langsung pada event kita ini, teledakwah televisi publik Indonesia, atau dalam masyarakat itu menjadi tarbiyah latihan dimanapun tetap menjadi latihan. Nah. Baik, jazakallah Ustadz dan kepada para dai-daiyah di mana saja Anda berada. Akhirnya sampai disinilah kebersamaan kita dan insya Allah Tela Dakwah akan kembali hadir hari Kamis pekan depan. Hmm. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran atas kebersamaannya. Ilalikofi kofi amanillah, bila topik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.